Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari ada empat jenis yang pertama tam artinya sempurna. Yang kedua kafi artinya cukup sempurna. Yang ketiga yang ketiga hasan artinya baik. Dan yang keempat kobih artinya buruk. Ini pembagian menurut sebagian ulama. Yang pertama wakof tam. Apa yang dimaksud dengan wakof tam? Wakof tam adalah wakof pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Contohnya, kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, 6 sampai 7, kemudian 8 dan seterusnya, ini memiliki bahasan-bahasan tersendiri. Ayat 1 sampai 5 berbicara tentang orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita berhenti pada ayat yang kelima, wa ulaika humul muflihun, maka disebut dengan waqaf tam. Karena ayat yang keenam berbicara tentang orang-orang kafir dan hukumnya boleh waqaf. Yang kedua, waqaf kafi artinya cukup sempurna. Waqaf kafi ini adalah waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna bukan dari sisi lafaz yakni berhenti pada ayat yang keenam la yu'minun berhenti nah wakaf pada la yu'minun hukumnya boleh wakaf dan ayat yang ketujuh berbicara tentang orang-orang kafir khatamallahu ala qulubihim وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Kemudian berikutnya yang ketiga adalah wakaf hasan. Yang dimaksud dengan wakaf hasan adalah wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna selama wakaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Seperti ayat yang kedua surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh wakaf pada Alhamdulillah. Karena kalimat Alhamdulillah ini kalimat yang memberikan faedah dan hukum berhenti di lafaz tersebut boleh berhenti, boleh wakaf tetapi memulai dari kata yang sesuai sebelumnya. Tetapi jika kata yang diwakafkan itu akhir ayat, artinya ketika lafad yang model seperti Alhamdulillah di akhir ayat, maka disunnahkan langsung memulai ayat berikutnya. Kemudian yang keempat adalah wakof kobih. Wakof kobih artinya buruk adalah wakof pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Karena wakof pada kata tersebut dapat mengurangi atau dapat merubah makna. Kita ambil contoh surat An-Nisa ayat 43. ya أيها الذين آمنوا لا تقربوا wa antum سكارى Kita perhatikan ayat artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ini ketika kita berhenti di sukara. Tapi kalau kita berhenti atau wakaf di lafad as-salah, maka mengesankan makna yang salah. Ya ayuhalladzina amanu la taqrabus salah artinya wahai orang-orang yang beriman jangan mendekati salat. Kalau berhenti di sini ini namanya wakaf qabih dan hukumnya tidak boleh wakaf. Karena bisa mengurangi makna atau bisa mengubah makna. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.